بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد في دلم صحيح مسلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى مغتكا حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد an Ubaidillah an Nafi' an Sufiyah عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة Nah, sini antum lihat terjadi perbedaan lafaz dari yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dalam kitab beliau Kitab Tauhid di dalam lafaz asal dalam kitab Sahih Muslim tidak disebutkan tambahan fasaddaqahu ya namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni dalam lafaz Sahih Muslim hanya disebutkan man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal dan disebutkan dengan lafaz laila sedangkan dalam kitab tauhid disebutkan dengan lafaz yauman oleh karena itu para ulama mereka berdalil dengan hadis yang terdapat di dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullahu taala ini dalam memerinci permasalahan hukum orang yang mendatangi al kahid Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin bahwa apabila seorang mendatanginya dengan hanya sekedar untuk bertanya tanpa ada pembenaran ya tanpa ada niat dan tanpa ada keinginan untuk mempercayainya membenarkannya hanya sekedar datang untuk bertanya maka al-uqubah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak diterima salat orang tersebut yang mendatangi Al-Arraf selama 40 hari 40 malam. Adapun kalau seorang mendatangi Al-Kahin atau Al-Arraf dan dengan maksud dan tujuan untuk bertanya dan membenarkannya, meyakininya, mempercayai apa yang dia katakan. Maka dalam hal ini diterapkanlah hadis-hadis yang di luar sahih Imam Muslim yang disebutkan hukumnya adalah kufur. Laqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan atas perincian ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullahu taala Demikian pula Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihi Al-I'tiqad. Naam. Kemudian kita lanjutkan berkata Al-Syeikh al allama Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah Warawahu rawahu Tabrani fil Awsat Diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat. At-Tabrani muhaddith minal muhaddithin Sulaiman bin Ahmad rahimahullah dan beliau memiliki kitab yang masyhur yaitu Kitabul Mu'jam Al-Ma'ajim al tsalatsah ada Mu'jam Al-Kabir, ada Al-Mu'jam Al-Awsat, ada Al-Mu'jam Al-Saghir. Al-Mu'jam Al-Kabir puluhan jilid. Mu'jam Al-Awsat lebih kurang daripada itu kira-kira 8. Ya, sedangkan Al-Mu'jam Al-Saghir satu atau dua jilid. Dan disebut kitab beliau sebagai Kitabul Mu'jam karena disebutkannya riwayat-riwayat yang terdapat di dalam hadis Al-Mu'jam itu berdasarkan tertib nama para masyayikh. Nama guru dari perawi tersebut. Misalnya, At-Tabrani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan nama guru beliau yang beliau meratkan hadis darinya. Dia sebutkan nama Fulan di antara guru beliau. Lalu disebutkan semua hadis-hadisnya yang berasal dari guru tersebut. Entah itu hadis dari Abu Hurairah ataukah hadis dari Abdullah bin Umar dan seterusnya. Yang jelas tertib ala asyuyukh berdasarkan penertiban nama-nama para syekhnya seorang perawi tersebut maka dinamakan kitab al-mu'jam ya dan demikianlah penamaan-penamaan terhadap kitab lain dinamakan dengan satu nama karena memiliki cara yang khusus dalam hal menyebutkan bab apakah berdasarkan al-abwab al-fiqhiyah sehingga dinamakan kitab sunan seperti sunan Abi Dawud ya sunan ibn Majah dan juga dinamakan al-jami' disebabkan karena satu kitab tersebut mengumpulkan delapan kitab yang terpenting seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di antaranya pula At-Tirmidhi rahimahullah yang sahih. Bahwa nama kitab beliau bernama Al-Jami' Walaupun masyhur dengan penyebutan sunan. At-Tirmidhi. Demikian pula istilah musnad. Ya. Kitab yang dikumpulkan hadis lalu diberi nama musnad adalah kitab yang berdasarkan tertib para sahabat. Ya, misalnya hadis Abu Hurairah maka disebutkan semua hadisnya Abu Hurairah. Hadisnya Abu Bakar As-Siddiq disebutkan seluruh hadis Abu Bakar As-Siddiq tanpa melihat apakah hadis itu membicarakan permasalahan taharah atau masalah salat atau masalah haji dan seterusnya yang jelas dia berasal dari hadis Abu Bakar As-Siddiq ya di antara musnad tersebut seperti musnad yang masyhur yang dikarang oleh Al Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal rahimahullahu taala. Kata beliau wa rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasanin. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat dengan sanad yang hasan min hadis Ibnu Abbas dari hadis Ibnu Abbas duna qaulihi tanpa ada perkataan beliau yakni tanpa ada tambahan waman ata ila akhirih Walhasil bahwa hadis ini disebutkan di sini adalah hadis yang hasan. Qala al-Baghawi berkata al-Baghawi rahimahullah al-Husain bin Mas'ud al-Farra al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifat al-umur yang dimaksud dengan arraf adalah yang mengaku dalam mengenal berbagai kejadian bimuqaddimatin dengan ada muqaddimah-muqaddimah untuk sampai kepada kesimpulan. Ya. Apakah dengan tanda dari tangan atau dengan tanda sesuatu yang tentunya mereka lebih mengetahui tentang ilmu tersebut yang mukaddimah itu yastadillu biha alal masruq yang dia bisa berdalil dengannya untuk mengetahui barang yang hilang, barang yang dicuri, wa makanid dhalati ataukah sesuatu yang hilang, wa nahwi dan yang semisalnya. Ya. Jadi dia mengabarkan segala sesuatu atau beberapa perkara yang terjadi. Ya, bukan sesuatu yang akan datang, tapi suatu yang tersembunyi. Yang dia bisa mengetahui hal tersebut dengan mukadimat, dengan cara-cara tertentu. Nah, dan mungkin juga akan sampai kepada penggunaan dan meminta pelayanan dari para syaitan. Nah, dan bukan yang dimaksud mukadimat di sini adalah perkara-perkara yang sifatnya zahir. Apabila mukadimat untuk mengetahui barang kecurian siapa yang mencurinya dan seterusnya, ya. Dengan secara yang hissi, secara zahir tidak mengapa. Seperti pekerjaan para polisi yang ketika terjadi pembunuhan misalnya atau ter terjadi barang yang dicuri pada sebuah rumah, maka mereka pun uh, berusaha untuk meneliti dengan mukaddimat yang telah ada pada mereka bertanya dan meneliti, melihat jejak dan seterusnya ya, tanda tangan dan seterusnya. Yang demikian ini tidak mengapa, tidak termasuk dalam uh, tarif al-arraf. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-arraf yang kemudian dia memiliki mukaddimah, mukaddimah tertentu yang mirip dengan al-kahanah, ilmu pendukunan. Oleh karena itu para ulama tetap memasukkan bahwa al-arraf pada hakikatnya dia adalah al-kahin ataukah al-arraf lebih umum daripada sekedar al-kahin. Nah, al araf mencakup seluruhnya. Apakah dia kahin, dukun, ataukah dia munajim, ataukah dia termasuk pula diantaranya ar-ramal, ya, peramal. Nah, jadi ramal itu asalnya dari bahasa Arab ar-ramal. Nah, wakilah huwal kahin. Nah, dan ada pula yang mengatakan bahwa Al-Arraf itu sendiri adalah Al-Kahin. Nah. Baik. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Al-Arraf lebih umum daripada sekedar Al-Kahin. Setiap kahin Arraf. Uh, nah, setiap kahin Arraf dan tidak sebalik. Nah. Dan itu dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah Kata beliau, Al-arafatu tarafun minas sihir, was-sahiru Adapun Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan bahwa al-arraf itu salah satu bagian dari ilmu sihir dan tukang sihir lebih buruk lagi daripada hanya sekedar al-arraf. Nah. Wal kahin adapun al kahin هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل adalah yang mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib yang terjadi di masa yang akan datang. Ya. Kalau yang tadi adalah raf tentang kejadian yang bukan dia yang terjadi di masa akan datang, tapi suatu yang tersembunyi, ya yang dia melakukan sesuatu yang yang bukan secara hissi memiliki mukadimat-mukadimat tertentu apakah dengan membakar dupa dan lain sebagainya ya yang tentunya kita tidak mengetahui mereka tawasuk dalam hal ini dan berbagai macam cara bisa mereka lakukan ah, dan di antara ilmu tersebut ada yang sampai menggunakan para syaitan untuk membantu mereka Adapun al-kahid adalah yang mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Ya. Dari sini sangat jelas bahwa al-kahin tersebut tatkala dia mengabarkan sesuatu yang mughayyabat, sesuatu yang akan terjadi menunjukkan bahwa di sana ada yang melayani dia. Dari kalangan para syaitan yang telah kita sebutkan tadi an mustariqis sama. Yang mencuri berita, mencuri pendengaran dari langit. Lalu kemudian mereka inilah yang mengabarkan berita-berita tersebut kepada para dukun. Lalu kemudian dicampuri dengan berbagai macam kedustaan. Wakila dan ada pula yang mengatakan Alladhi yukhbiru amma fid damir. yang mengabarkan apa yang terdapat di dalam hati. Dia bisa menebak kamu sedang memikirkan ini, kamu sedang memikirkan itu, misalnya. Dan ini nampak dari kisahnya Ibnu Sayyad ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan bagi Ibnu Sayyid sesuatu dalam hatinya. Ibni khabba'tu laka khaba. Lalu dia pun berusaha untuk menduga bahwa yang disimpan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ad Namun dia tidak mampu menyempurnakan yang dimaksud adalah surah ad-dukhan. Nah, walhasil bahwa al-kahin mencakup ini dan ini. Apakah mengabarkan tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang? Ya. Ataukah mengabarkan sesuatu yang terdapat di dalam hati? Ya, yang terbetik di dalam domir seseorang. Tentunya dengan bantuan para syaitan mereka mampu melakukan hal tersebut dan mereka tolong menolong dalam al-ithm wal udwan dan ini semua adalah merupakan bentuk tidak Allah melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala karena ingin mengklaim bahwa dirinya mengetahui ilmu gaib. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan anehnya justru orang-orang yang demikian ini keadaannya yang mereka merasa bahwa mereka memiliki kelebihan mereka mampu makan api, mereka masuk ke dalam api. Ya, mereka tidak mempan, ditebas dengan benda tajam dan seterusnya dan mampu mengabarkan segala perkara yang apa perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang ya dalam sebagian hal karena mendapatkan berita itu tadi lalu dibumbuhi dengan berbagai macam kedustaan lalu menganggap bahwa mereka adalah aulia dan dianggap oleh manusia dipercaya oleh manusia bahwa mereka ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena memiliki al-karamat menurut mereka, khawarikul adah. Ya, hal-hal yang luar biasa yang terjadi di luar kebiasaan manusia. Akan tetapi pada hakikatnya mereka bukanlah waliullah, mereka bukan awliya rahman, akan tetapi mereka adalah aulia asyaitan. Sebab awliya rahman adalah orang-orang yang merendahkan diri mereka. Mereka tidak menyombongkan diri mereka dan mereka beribadah, semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada mereka, semakin mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Bandingkan dengan aulia syaitan. Tatkala mereka memiliki keluar biasaan anggapan mereka, maka mereka semakin jauh dari Allah Azza wa Tidak hadir dalam sholat berjamaah, bahkan sholat itu pun mereka tidak mengerjakannya dengan alasan duduknya mereka di kursi mereka itu sudah sholat Cukup mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sudah salat. Ya, dengan berbagai macam talbis wa syubuhat. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, apabila engkau melihat ada orang yang mampu terbang di atas udara dan dia mampu berjalan di atas air, namun dia tidak menyaksikan jamaah bersama kaum muslimin, sesungguhnya dia bukan waliullah, innama huwa waliyus syaitan. Maka, ikhwan fillah azakumullah, kita melihat ahwal para sahabat, keadaan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah aulia Allah, namun mereka menundukkan diri mereka. Tidak istighbar, tidak menyombongkan diri. Bahkan mereka ketika membaca al quran al Karim, di antara mereka ada yang menangis. Di antara mereka ada yang menampakkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala Sampai di antara mereka ada yang ketika mendengarkan Al-Quran Karim, mereka terjatuh. Mereka roboh karena takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan as-salaf yang mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan pula bahwa Tamim Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu diriwayatkan bahwa beliau ya berbulak-balik di atas tempat tidurnya. Beliau tidak mampu tidur pada malam hari kecuali sedikit karena takut dari api neraka. Ya, karena khawatir. Lalu kemudian dia bangun lagi, sholat lagi. Ingin tidur tidak mampu. Kenapa? Mengingat neraka. Khawatir dia mati dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka tersebut. Ini keadaan para ulama salaf dengan keimanan menyebabkan mereka semakin takut kepada Allah dan semakin menambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Waqala Abul Abbas Ibn Taimiyah. Dan berkata pula Abul Abbas. Masmuhu ya akhi. Ibn Taimiyah masmu. Ha? Masmu Ibn Taimiyah ya salih. ها لا تدري اه عندك ما اسمه ابن تيميه Ah. Rahmat. Bah. Allahumma musta'an masakin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah la ya'rifuna masmu. Endak endak ilahuna ila hadhil jihah. Kullukum. Ah? Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani rahimahullah taala. Nah, kenapa dikatakan keluarga Taimiyah? Indak ya Rafiq. Apa sebab penamaan Taimiyah itu? Dari mana itu? Naam. Kaifi Apa sebab penamaan Taimiyah? nama anak itu Taima atau daerah itu yang namanya Taima nama daerahnya Taima Naam kemudian setelah dia pulang dari haji kakek kakek-kakeknya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah maka istrinya melahirkan melahirkan seorang anak wanita nah, uh, dia teringat anak itu mirip dengan oh, anak wanita yang dilihatnya di daerah Taima tersebut, maka dia pun menggendongnya sambil mengatakan, "Ya Taimiyah, ya Taimiyah." Sehingga pada waktu itulah dia digelari Taimiyah. Nah, dari situlah keturunan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Wa qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah Al-Arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rammal wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur hadhihi turuq yang dimaksud arraf nama secara umum nah ini dari sini menunjukkan bahwa al-arraf itu umum dan masuk di dalamnya al-kahin termasuk pula dalamnya ahli bintang ya Naam yang menghubungkan uh, kejadian yang ada di langit dengan peristiwa-peristiwa akan terjadi di bumi, di bumi paranormal, tukang ramal dan yang semisal mereka dari orang-orang yang berbicara dalam perkara-perkara ini yakni tentang sesuatu yang hilang ya, barang hilang dan yang semisalnya ataukah sesuatu yang akan datang bihadhihi turuq dengan cara-cara seperti ini dengan menggunakan bantuan dari para syaitan Naam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tayyib, ada iskal. Lalu bagaimana dengan istilah perakiraan cuaca? Apakah ini termasuk dalam hal ilmu peramalan? Nah, yang sahih wallahu alam bisawab bahwa ini tidak termasuk. Ya, akan tetapi itu adalah mereka memperkirakan suatu berdasarkan suatu yang zahir, yang his. Perjalanan apa? Uh, awan misalnya seterusnya demikian wallahu alam mereka lebih mengetahui tentang hal tersebut lalu kemudian mereka memperkirakan bahwa esok hari ada kemungkinan di tempat ini terjadi hujan dengan sesuatu yang zahir perkiraan dan bukan kepastian sama misalnya tatkala kita melihat terjadi mendung Lalu kita mengatakan apa? Akan terjadi atau akan turun hujan, lebat. Dan itu perkiraan. Nah, kenapa kita menyatakan demikian? Padahal itu sesuatu yang akan terjadi, yakni dengan melihat sesuatu yang yang zahir, ya, yang yang nampak di sekitar kita. Nah, sehingga demikian ini tidak termasuk dalam ilmu ilmu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata Ibn Abbas fi qaumin yaktubuna abajad terhadap suatu kaum yang mereka menulis abajad. Abajad itu merupakan uh, urutan-urutan uh, urutan -urutan huruf ya abjad, huwaz, hatti dan seterusnya ya. Anda nggak hafal yang mereka menggunakan tartib dari huruf tersebut untuk mengetahui satu jumlah bilangan misalnya. Ya, anak sendiri kurang persis, uh, kurang tahu persis cara perhitungan dari uh, penggunaan abjad tersebut. Naam. Ya, dan mereka menggunakan itu. Kalangan Arab mengerti tentang yang demikian. Nah, adapun hanya sekedar mengetahui hisabul jumal, perhitungan jumlah, bilangan, seterusnya dengan menggunakan abjad ini, ya, yang biasa juga antum lihat kalau orang apa e, tulisan Arab ya kan ingin mentaksim membagi berapa hal kalau kita di Indonesia A B C D E F G ya kan kalau mereka alif kemudian ba kemudian jim kemudian dal kemudian ha kemudian waw kemudian za kemudian ha kemudian ta ya dan seterusnya Nah, abjad, hawaz, hatti, dan seterusnya ke bawah. Nah, ya. Nah, kalau hanya seperti ini tidak masalah. Nah, tapi yang dimaksud di dalam riwayat ini adalah orang yang menghubungkan ya perhitungan e, bilangan tersebut dengan kejadian-kejadian yang ada di di bintang ya di langit lalu kemudian diartikan terhadap sesuatu yang akan terjadi di muka bumi tersebut. Ibaratnya seperti ilmu nujum itu sendiri at-tanjim ilmu perbintangan yang telah dilarang sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu kata Ibn Abbas tentang kaum yang mereka menuliskan abjad ini wayam duruna fin nujum sambil mereka melihat ke bintang jadi wow di sini wow haliyah mereka memperhatikan bintang lalu disesuaikan dengan tartib bilangan tersebut lalu kata Ibn Abbas ma ara man fa'ala dzalika lahu Allah min khalaq. Nah, bahwa saya tidak menganggap orang yang uh, melakukan yang demikian atau ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Tidak ada terhadap apa yang saya lihat orang yang melakukan hal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan mendapatkan khalak. Eh khalak maksudnya nasib fil akhirah. Tidak akan mendapatkan bahagiannya nanti. Di akhirah. Dalam artian tidak akan mendapatkan kenikmatan. Ya. Laisa lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak akan mendapatkan bahagiannya di akhirah. Dan dia akan merugi. Dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan sengsara. Kenapa? Karena mereka melihat dengan ilmu perbintangan untuk mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Namun riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini disebutkan dalam syarah kitab tauhid bahwa sanatnya dhaif. Bahkan pentahqiq Fathul Majid ini menyatakan hadisnya hadis yang palsu. Hadis ini adalah hadis yang palsu. Nah, ya dalam sanatnya ada seorang perawi yang bernama Khalid bin Zaid al-Umari dan dia adalah seorang pendusta. Naam, apabila riwayatnya tersebut disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara marfu. Namun kata beliau, adapun kalau mauquf, yakni perkataan Ibnu Abbas bukan sabda Rasulullah Alaihi Wasallam, tapi perkataannya Ibnu Abbas maka diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Al Baihaqi dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Dan yang zahir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa ini perkataannya Ibnu Abbas bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada bab-bab yang berikutnya nanti akan disebutkan khusus tentang at-tanjim atau ilmu nujum. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna ikhwan. تفضلوا حفظكم الله